وهذا الرد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ادعاء أبي بكر الباقلاني الإجماع على أن الإيمان مجرد على أن الإيمان مجرد التصديق رده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان ورده رد هذا الكلام من عدة وجوه وقال هذا إجماع مزعوم هذا الإجماع مزعوم أنه بمعنى التصديق وأتى بشواهد كثيرة من لغة العرب تدل على أن الإيمان تصديق وزيادة Dan bantahan dari Syekhul Islam Nutaimiyah rahmatullah taala alaihi tentang dakwah daripada Abu Bakar Al-Baqilani bahwa sungguhnya iman dakwah ijma dari Abu Bakar eh, Al-Baqilani bahwa sungguhnya iman itu hanyalah sekedar mujarrad at-tasdiq hanya sekedar pembenaran nah dibantah oleh Syekhul Islam ijma yang dinukil oleh Abu Bakar Al-Baqilani rahmatullah taala alaihi tersebut dalam kitab Al-Iman. Naam. dan beliau membantah naam dakwah ijma' tersebut, naam dakwah ijma' tersebut Naam dengan bantahan dari berbagai sisi dan bantahan dari berbagai macam Nam alasan dan beliau berkata bahwa sungguhnya al-ijma tersebut yang dinukil oleh Abi Bakar Al-Baqilani adalah ijma yang sekedar hanyalah enam anggapan dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah taala alaihi kemudian nah, mendatangkan di sana penguat-penguat yang sangat banyak dari bahasa Arab yang menunjukkan bahwa sungguhnya iman itu adalah at-tasdiq wa ziyadah, nah pembenaran dan lebih daripada itu. والناس في مسألة الإيمان على أقوال وسنذكرها باختصار لأن الوقت قصير والدورة أيام لا يحتاج التوسع ومن أراد أن يتوسع يقرأ في كتب أهل العلم الناس في مسألة الإيمان على أقوال الأول مذهب السلف ومن الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر إلى أنه قول وعمل Dan manusia dalam permasalahan iman ini mereka ada beberapa macam pendapat dan beliau hafizahullah taala wasaddada akan menyebutkan secara ringkas pendapat-pendapat manusia dalam permasalahan iman ini. Nah, karena sempitnya waktu dan daurah yang hanya beberapa hari. Barang siapa yang mereka menginginkan untuk uh, mencari wawasan yang lebih luas tentang nah, pendapat-pendapat tersebut hendaknya membaca kitab para ulama dalam permasalahan itu. Yang pertama adalah madhab as-salaf. Madhabnya enam ulama salaf dan demikian juga madhab daripada al-imam yang empat Malik, enam Syafi'i wa Ahmad wa Abi Hanifah al-imam Malik ha, wa Syafi'i wa Ahmad dan Al-Auza'i Kemudian Al-Imam Ishaq dan seluruh daripada uh, ahlul hadis dan penduduk Madinah sebagaimana juga ahlul zahir ahlul zahir bahwa mereka berpendapat sesungguhnya iman itu adalah qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan amalan. الثاني مذهب أبي حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان مذهب أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان يقولان إن الإيمان قول باللسان أو إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب ما في عمل إقرار باللسان وتصديق بالقلب ولم يذكر العمل هذا المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان Madhab yang kedua atau pendapat yang kedua tentang iman nah, adalah madhabnya Abi Hanifah dan gurunya Hamad bin Abi Sulaiman. Mereka berdua mengatakan bahwa semuanya iman itu adalah nah, ucapan dengan lisan dan pembenaran dengan hati tanpa menyebut di sana amalan. الثالث مذهب أبي منصور الماترودي الماتريدي أن الإيمان تصديق بالقلب فقط والإقرار باللسان يعتبر ركنا زائدا ليس بأصل Yang ketiga adalah madhab Abil Mansur Al-Maturidi Al-Maturidi, Al-Maturidi nah, bahwa sungguhnya iman itu adalah hanyalah sekedar pembenaran di dalam hati. Nah, masalah pengucapan dengan lisan itu hanyalah enam rukun atau pokok yang dia tambahan nah, bukan sesuatu yang mendasar bukan sesuatu nah, yang diharuskan الرابع مذهب الكرامية أتباع محمد ابن كرام أن الإيمان النطق باللسان فقط وقالوا هذا مؤمن من نطق الإيمان بلسانه هو مؤمن ولو لم يصدقه القلب وهؤلاء عندهم ها عندهم المنافقون مؤمنون فهم كانوا ينطقون بالإيمان ويتكلمون Madhab yang keempat adalah madhabnya Al-Karramiyah. Mereka adalah pengikut daripada Muhammad bin Karram yang berpendapat bahwa sungguhnya iman hanyalah sekedar ucapan dengan lisan saja. Mereka berkata, "Nah, ini adalah seorang mukmin." Ya, ini setiap orang yang dia mengatakan iman dengan lisannya, maka dia mukmin. Walaupun hatinya tidak membenarkan. Jadi menurut mereka, orang-orang karamiyah bahwa munafikun itu adalah mukminun. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang mukmin. Nah, kenapa? Karena orang-orang munafik dahulu mereka mengatakan, nah iman," mengatakan syahadatain. Nah, Mereka mengatakannya dengan lisan-lisan mereka. Menurut keramiah orang-orang munafikun mereka adalah nah mukminun dengan definisi yang mereka telah nah sebutkan tadi. Al-khamis, al-madhhabul khamis al al khamis مذهب الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان قالوا الإيمان هو المعرفة بالقلب إذا عرفت ربك بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان عندهم إبليس كامل الإيمان وفرعون كامل الإيمان أهل الكتاب كامل الإيمان وعندهم كفار قريش كامل الإيمان هم عرفوا الله سبحانه وتعالى بقلوبهم فهم مؤمنون كامل الإيمان وهذا القول باطل والقول الحق هو ما ذهب إليه السلف فهو القول الأول أن الإيمان قول وعمل وأقربها بعد مذهب السلف مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وشيخه مع أن الخلاف بين أهل السنة وأبي حنيفة خلاف حقيقي ليس صوريا وقد رجح هذا القول الشيخ الألباني والشيخ ابن باز بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف صوري والأمر واسع خلاف لا صوري Ada pun madhab yang keempat, ada pun madhab yang kelima adalah madhabnya Jahmiyah. Para pengikut daripada Jam bin Sofwan yang mereka mengatakan bahwa iman itu hanyalah sekedar nah, pengetahuan dalam hati. Ya, ini jika engkau mengetahui Rabbmu dengan hatimu, nah, maka engkau adalah seorang mukmin yang sempurna keimanan, keimananmu. Jadi menurut mereka iblis itu adalah orang yang sempurna keimanannya karena dia Tauratnya. Demikian juga Fir'aun, dia adalah seorang yang sempurna keimanannya. Demikian juga enam orang-orang Quraisy mereka adalah enam orang-orang kafir Quraisy mereka adalah orang yang sempurna keimanannya. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Dan ini adalah ucapan yang batil. Bagaimana iblis, Firaun, ahlul kitab, kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Nah, hanya sekedar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Rabbnya. Ini adalah ucapan yang batil, adapun ucapan yang hak adalah apa yang ada di atasnya para ulama salaf bahwa sungguhnya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Dan nah, yang paling dekat dengan madhab ulama salaf dari madhab-madhab yang ada tersebut nah, adalah madhabnya Abi Hanifah dan gurunya nah, <clears throat> di mana nah, Asyik menyebutkan bahwa sesungguhnya bersamaan dengan itu khilaf antara ahli sunnah wal jamaah dengan Abi Hanifah nah, adalah khilaf yang hakiki nah, bukan khilaf yang suri bukan hakiki nah, pun nah, Al-Imam Syekhul Islam Ibn yang rahmatullah taala alaihi beliau nah berpendapat bahwa khilafnya ahli sunnah wal jamaah dengan Abi Hanifah dalam permasalahan iman ini adalah khilaf suri bukan khilaf yang hakiki. Dan permasalahan dalam perkara ini adalah nah perkaranya luas. إذا أبعد المذاهب عن الحق هو مذهب من؟ هو مذهب الجهمية أتباع الجهم صفوان وأحب المذاهب في هذا الباب هو مذهب السلف هو مذهب السلف أنه قول وعمل الوقت يا أبو عطاء خلاص أولا نقرأ يزيد وينقص Dari sini kita mengetahui bahwa sungguhnya madhab yang paling jauh daripada al-haq dalam permasalahan iman ini adalah madhabnya Jahmiyah pengikut daripada Jahm bin Safwan. Nah, Madhab yang paling benar dari madhab-madhab yang ada adalah madhabnya para ulama salaf yang mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينقص بمعصية الرحمن ولهذا يقول بعض العلماء في الإيمان خمس نونات خمس نونات قول باللسان هذا النون الأولى قول باللسان واعتقاد بالجنان بالجنان يعني القلب وعمل بالجوارح والأركان النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن النون الخامسة وينقص بطاعة الشيطان Kemudian berkata al-musannif rahmatullah taala alaihi bahwa al-iman al-iman adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah ucapan dan perbuatan bertambah dengan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah keimanan tersebut dengan ketaatan dan berkurang keimanan dengan sebab kemaksiatan. Bertambah keimanan seorang dengan zikir kepada Allah dan baca Al-Qur'an dan amar ma'ruf nahi mungkar dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Sebagaimana dan nah, berkurang daripada iman seseorang dengan maksiatnya dia kepada Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mereka berkata tentang iman di dalamnya ada lima huruf nun. Ada lima huruf huruf nun. Huruf yang pertama atau nun yang pertama adalah qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan, ucapan dengan di lisan. Nun yang kedua adalah i'tiqad bil jinan. Keyakinan di dalam hati. Nun yang ketiga amalun bil jawarihi wal arkan. Beramal dengan anggota anggota badan. Kemudian yang keempat, nun yang keempat yazidu bi ta'atir rahman iman tersebut bertambah dengan ketaatan kepada Allah taala dan yang kelima wa yang kusu bi taati syaitan dan iman berkurang dengan taatnya seseorang kepada perintah syaitan. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة على زيادة الإيمان أنه يزيد فإذا زاد إما أن يزيد وإما أن ينقص قال الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إذن الإيمان في زيادة وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هذا الكلام في كتاب الإيمان شيخ الإسلام وقال نكمل حتى خلاص وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى عند قوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا قال وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه كما قاله السلف كما قاله السلف الصالح ويدل عليه قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر كلامه رحمه الله Dan telah datang di sana dalil-dalil dari kitab, dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, bahwa iman itu bisa bertambah dan jika enam sesuatu dia bisa bertambah imma dia akan terus bertambah wa oh, iman dia akan bisa berkurang. Di antara dalil dari kitab Allah dari Al-Qur'an tentang bertambahnya iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berkata alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum orang-orang yang mereka atau dikatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia ini orang-orang kafir mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian Fakhshawhum fazadahum imana. Maka takutlah kalian kepada musuh-musuh itu. Dan tapi orang-orang beriman tersebut mereka mengatakan atau mereka malah bertambah keimanannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan ketenangan kepada kaum mukminin agar bertambah di dalam hati mereka keimanan di atas keimanan mereka yang telah ada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman azdadalladzina amanu imana dan bertambah enam keimanan orang-orang yang beriman tersebut dengan keimanan yang lainnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah taala alaihi Faziyadah qad nataqa al-Qur'an. Masalah bertambahnya iman Nah, Al-Quran telah menyatakannya pada banyak daripada ayat ayat Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sungguhnya hanyalah kaum mukminin adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, nah takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanan yang ada dalam hati mereka. Nah, sebutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah taala alaihi ini dalam kitab Al-Iman. Dan berkata Syekh rahman Sindi rahmatullah taala alaihi Nah, pada ayat dan ladina amanu imana dan bertambah keimanan orang-orang yang beriman nah tersebut di atas keimanannya. Fi hadza dalilun ala ziyadatil iman wa naqsi wa naqsi. Dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman tersebut sebagaimana enam hal itu diucapkan dan dinyatakan oleh para ulama salaf saleh enam menunjuk dan menunjukkan tentang benarnya daripada perkataan salaful saleh tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana dan ketika mereka kaum mukminin dibacakan ayat-ayat Allah nah mereka bertambah keimanannya sampai akhir daripada ucapan beliau rahmatullah taala alaihi. ونختم man khalaf as-salaf fi السلف al-iman yazid wa yanqus السلف يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خالفهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال لا يزيد ولا ينقص ولهذا قال أبو الحسن الأشعري وزعم أبو حنيفة أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه خالف السلف الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة يقولون تأملوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان معتزلة وخلف لكن المشكلة أتتهم من قولهم أن الإيمان لا يتبعض لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله وبنوا على هذا المعتقد أحكاما فاسدة فكفروا الناس بالمعصية الخوارج يقولون لمن ارتكب كبيرة وكافر والمعتزلة يقولون لا هو في منزلة بين المنزلتين واتفقا جميعا أنه في النار والمذهب الحق هو مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا Dan kita akan mengakhiri pelajaran ini dengan nah, pendapat dari orang-orang yang menyelisihi ulama salaf dalam permasalahan iman bahwa sungguhnya iman adalah ucapan dan perbuatan yang bisa iman tersebut bertambah dan berkurang. Di antara yang menyelisih daripada madhab para ulama salaf ini adalah Abu Hanifah rahmatullah taala alaihi di mana dia berkata, "Al-iman nam la yazid wa la Tidak bertambah, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Oleh karena itu, Abu Hasan al Ashari, rahmatullah taala alaihi beliau berkata, "Nam" Dan Abu Hanifah menyangka bahwa sungguhnya iman itu dia la yataba'ad dia tidak terbagi wala yazid dan tidak bertambah wala kos dan dia tidak berkurang dan manusia mereka nah, dia tidak bertingkat-tingkat dalam permasalahan iman ini tidak ada perbedaan dalam permasalahan iman tersebut ya ini semua manusia dalam masalah iman itu adalah satu nah tidak ada yang ber, e, imannya kuat atau imannya nah lemah Sebagaimana telah menyelisih dan pendapat para ulama salaf tentang iman adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan berkurang adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mereka mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dalam hati dan amalan dengan anggota badan. Sampai di sini mereka sepakat dan sesuai dengan madhab para ulama salaf dalam masalah iman ini. Hanya saja datang di sana permasalahan nah, ketika mereka mengatakan bahwa iman itu la yatabaat, Dia ada satu kesatuan, dia tidak bisa terbagi-bagi. Yakni maksud mereka adalah jika iman itu nah, telah hilang sedikit maka hilang keseluruhan daripada iman tersebut. Karena iman adalah sesuatu yang dia tidak bisa terbagi. Dia adalah sesuatu yang satu. Ketika hilang sedikit daripada satu tersebut, sudah hilang semua keimanan yang ada pada seseorang. Nah, oleh karena itu mereka membangun madhabnya nah, dengan akidah yang seperti ini nah, mereka menjadi orang yang suka mengkafirkan manusia dengan sebab maksiat yang mereka lakukan. Khawarij mereka mengatakan barang siapa yang telah melakukan suatu dosa besar maka dia kafir, dihukumi kafir oleh orang-orang Khawarij. Sedangkan Al-Mu'tazilah mereka mengatakan tidak tidak kafir, hanya saja dia berada pada satu nah, manzilah satu kedudukan di antara dua kedudukan. Nah, tidak beriman juga tidak uh, dia kafir dalam hukum dunia. Akan tapi mereka dua kelompok ini, baik Khawarij ataupun Mu'tazilah, mereka sepakat bahwa sungguhnya enam orang-orang yang mereka melakukan dosa besar kelak di hari kiamat kekal di dalam neraka. Dan yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada, enam adalah pendapatnya ulama salaf rahmatullah taala alaihi. Enam bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.